Sekarang lagi Ahmad. Coba ya Pak Jisi. Ya, yang disebut hisbi, kelompok hisbi itu apa? ya Muhammad dari sunnah? Tapi ya kawan fillah, kalau kita cakap orang hizbi maksudnya 100% keluar dari hari sunnah. Kalau kita cakap orang hizbi, maksudnya hizbu dia, dia suka tak suka ahli sunnah wal jamaah. Tak suka dakwah salafiyah. Kalau kita cakap orang hizbi maksudnya dia bukan dari ahli sunnah. Tapi sifat orang hizbi apa? Untuk cakap ini orang hizbi, ini tak ikut hawa kamu. Mana suka. Mafhum? Untuk cakap orang hizbi, ya akhwani fillah, ini besar. Paling-paling besar. Tak ada setengah hizbi. Tak ada setengah masa orang hizbi. Al-hizbi, hizbi satu. Kalau orang hizbi maksudnya apa? Sudah dia melawan dengan al firqa ta'ifah. Ta'ifah Mansur. Itu cakap orang hizbi ini kalimat yang paling berat bertakwa kepada Allah sebelum cakap orang hizbi. Bukan sebab ada satu manusia yang melawan dengan kamu khilaf dengan kamu dalam masail-masail maksudnya dia sudah apa? Hizbi. Ini sebab ya akhwani billah. Ini ajib, ajib antara dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dalam negeri ini. Ikhwan yang ada khilaf dalam masjid sudah pecah dia cakap apa? Hizbi hizbi. Tak ada ulama yang, mas yang masuk. Anta tanya dia, ya akhi tayyib, hizbiyah tak hizbiyah? Datang sini an tengok mana yang masail, mana yang masail. Dia kata bila, ini sifat orang hizbi. Siapa yang cakap ini sifat orang hizbi? Anta. Anta bukan kualifikasi qualified lagi. Anta tak ada kualifikasi untuk kamu untuk cakap untuk cakap ini salah sahih, salah batil. Macam mana dia bukan dari al-sunnah? تفهم يا اخواني في الله اتقوا الله وتواضعوا هذا الاصل ولا يجوز ان تخرج رجل بشك اليقين لا يزول الا باليقين kalau yakin dia dari ahli sunnah tak bisa tukar dari ahli sunnah dengan dengan ragu-ragu wajib apa yakin juga untuk menjadi yakin sebab anta Allah dalam matanya kamu bertakwa kepada Allah ya akhi ini tempat wara' kalau saya tak suka kamu tak suka kamu tak maksud dia anta bukan ahli sunnah Ikhwani fillah ada banyak orang yang campuran hawa dia dengan agama saya buat bisnis dengan kamu tapi ada ada ada melawan dengan bisnis jangan cakap macam mana agama kamu bagaimana anta orang salafi anta bukan salafi ya akhi ini bisnis dan ini apa agama jangan campur ada salah ada betul jangan campurin dengan ini jelas tak jelas Allah musta'an dua kisah satu kisah dari ikhwan Indonesia baru dengar ya ikhwan ini ada satu ikhwan billah dalam halakah satu orang yang cakap masalah mungkin dalam manhaj atau dalam fiqh saya tak tahu mungkin manhaj tapi orang tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah illa kalau dia baca asal dari usul ahli sunnah atau khilafan dia dengan ahli sunnah banyak dalam furul salah dia lain siam dia lain had dia lain zakat dia lain apa-apa pilihan dia pilihan uh, pendapat yang melawan dengan ahli sunnah ini bukan ahli sunnah atau dia melawan dengan usul ahli sunnah habis ini dua syarat untuk orang keluar dari ahli sunnah jelas tak jelas tapi dalam halakat ini ada ikhwan yang bagi ini ustad atau ikhwan, ustad ustad bagi dia nasihat ini tak sahih ini tak sahih dalam masalah masalah mungkin masalah ilmiah tapi mungkin dalam aqidah mungkin masalah ilmiah sifatullah apa apa masalah ya mungkin akhuna ini dalam masalah ini buat salah lepas tu ada orang yang ada lebih ilmu kalau ikhwan nasihat ya habis dia duduk dalam satu ilmu dalam satu halaqah ini ya kawan cakap saya buat taubah saya taubat Allah Ta'ala saya buat kesalahan dan insyaAllah saya ikut yang betul tak apa Baik lepas itu ada ikhwan yang dari halaqan dia cakap sekarang anta betul-betul i'tiqad anta buat salah anta buat taubah dia cakap betul i'tiraf i'tiraf jazakallah khairan tapi anda sekarang dari ahli sunnah ini yang yang dia jawab kalau as-sunnah dia punya. kalau as-sunnah dia bunya ikhwan dia jaga dengan dia jazakallah khairan anda sekarang dari ikhwan ahli sunnah waktu soalan waktu jawaban kamu ansalahan kamu anda bukan sekarang anda dari ahli sunnah tapi saya tak mau belajaran ilmu dengan kamu sampai meninggal So, mungkin anda membuat salah lagi dan kita tak tahu dan ikut, ikut kamu lepas tu semua kita keluar dari sunnah so sekarang saya tak mau belajar dengan kamu sampai meninggal dia buat taubat depan mata dia dan dia tak mau belajar dengan dia sampai meninggal dia ya, cakap as'alukum billah sekarang senario ini senario semua drama senario ini tempat senario ini mana dari mana salaf mana, mana? Ini bukan ya akhwan sinario al-sunnah. Ini ya akhwan sinario al-khawarij. Dia duduk dalam satu halaqah. Macam Kathir rahimahullah ta'ala jawab. Keluar halaqah, semua bagi untuk mandi baru masuk Islam. Ini kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Dia ingat, ingat salahan-salahan dia. Habis halaqah, dengan semua sudah orang kafir. Masuk mandi untuk masuk Islam lagi. Setiap hari macam itu. Ini khawarij, bukan al-sunnah. Ada ghulu wala mahu ghulu? Ghulu bukan. Ghulu. Yang pertama tak perlu dia duduk dalam satu halaqah untuk satu ikhwan yang buat salah dalam masalah dalam i'tiqad apa dia duduk an taubah an macam itu tak perlu tak perlu kalau anda buat salah membaikkan salah ini dalam daras habis ya akhi Saya buat salah, ah, jangan buat macam itu lagi ya. Jangan buat fatwa sebelum anda cari dulu anting fatwa ulama. Habis, alhamdulillah, tutup sitra akhukan muslim. Saudara kamu. Hilang, tutup, habis. Jalan. Teruskan, ikhwah. Kan wajib dia duduk dalam satu halakah, rekam semua duduk taubah untuk masalah ini ya akhi taqillah ini akhuna akhuna ini saudara kita akhuna salafi dia bukan keluar yani keluar dari tanah an dia buat salah macam itu kita mau tahu ya akhi bukan ini hulu hulu ya akhi hulu taqullah Lepas dia buat taubat, dia tahu belajar. Hajar dia dulu, hajar dia, masih hajar dia, hajar ilmu dia. Dia jaga bi akhi taqillah tak buat hajar dengan ikhwan. Dia jaga saya bukan hajar dia, saya bagi dia salam, tapi saya hajar ilmu dia. Anda ah, buat hajar juga. Ikhwan ya, fillah ini bukan manhaj salafi. Dalil mana salaf yang buat macam itu mana? Mana? Ada adillah yang melawan 100% dengan perkataan kamu an, an pendapat kamu, an amalan buatan kamu, kamu. Taqillah. Jelas tak jelas? Lagi, contoh lagi ya kawan dari bukan Indonesia luar. Baru dunia juga minggu yang lepas ini. Satu ikhwan ada melawan al-khilaf dengan istri dia. Baik dengan istri dia. Lepas itu ya akhwani fillah, keluarga dia bukan muslim, tapi dia orang muslim ahlu sunnah. Istri sama. Jelas tak jelas? Tapi keluarga dia bukan. Khilaf keluarga suami bukan. Dia orang Kristen. Khilaf yang ada dengan istri dan mama dia, ibu dia. Khilaf. Farajul masuk dalam khilaf ini, dia tengok hak bukan dengan istri, hak dengan apa? Ibu. Maka lah, taqillah, ini tak sahih, tak sahih, tak sahih. Istri berkata, ah macam itu, anta dengan ibu kamu, anta kafir. Dia cakap. Dia cakap kenapa? Dia cakap sebab wala wa bara anta wala dengan orang Kristen bukan dengan Muslim. Anda keluar, anda cari talak. Itu dia tadi. Dia cakap kafir. Anda cari fatwa dari ikhwan salafiyun. Sebab suami dia sudah kafir. Sebab dia apa? Tolong ibu dia yang Kristen as'alukum billah ini salafiyah ini fahaman betul untuk agama kita ini sahih siapa yang orang salih bagi dia fatwa dia orang kafir kawin kawin kawin kamu sudah sudah pacar ada batal lama batal ada lah lama ghulu ada ghulu a'udzu billah minallah Mufum ya kawan? Ini fahaman salah ya kawan. Fahaman salah dalam agama kita bukan dari orang yang awam saja. Hatta orang yang dia cakap tulab ilmu ada salahnya yang macam itu. Ada. Ittaqullah Ittaqullah Al-insaf Al-insaf Al-adil Al-adil jelas tak jelas jelas tak Mufum tak mufum ittaqullah nah sama ya akhwani bagi kamu nasihat bagi kamu nasihat ikhwan markas kita jangan ya ikhwan fillah duduk-duduk halakat-halakat cakap Abu Hazim buat Abu Hazim Abu Hazim Abu Hazim habis ya kita sudah habis dengan dengan kisah ini tak perlu tak perlu Abu Hazim terbiasa misalnya masalah ini masalah sana tak perlu kita semangat dalam ilmu Alhamdulillah tak perlu antum duduk halaqah kalau kalau kalau kalau dia datang macam itu kalau dah dah dah dah dah tak perlu habis tak penting untuk kita masalah fulan ini masalah fulan anak tak bilang Mafum. Kalau kalau bisa kita bagi untuk belajar, ya akhi tak perlu. Kita ada ilmu sini. Siapa yang suka kita, hayya Allah. Kita mah yang tak suka, ya mau pindah ke tempat lain, Allah alaih. Kita bagi dia doa. Mafum. Semua ikhwan kita, hayya Siapa yang mau datang kepada markaz sini, hayya Allah. Siapa yang tak mau, hayya Allah. Jangan ya akhwan fillah cakap cakap cakap cakap rugi waktu waktu Allah ya akhwan lagi nilai nilai waktu ya akhi kepada Allah Taala kita perlu istighfar ibadat dikir talab ini lagi penting ya akhi kita mau buat dakwah untuk orang yang bukan muslim untuk orang yang jangan orang amir untuk orang mubtadi anta sibuk dengan ini ada banyak masalah ya akhwan fillah Allah ya akhwan fillah saya baru tadi dengan ikhwan semalam Subhanallah ya semalam saya kira umur saya saya sudah tua ya akhwan fillah tiga 30 baru masuk 34 Ajib. Saya keluar dari Yaman ya kan 20 lebih 23. Sudah lebih 10 tahun luar Yaman cari dakwah sini, mengajar sini. Saya tak buat banyak untuk umat. Walau saya paling sedih semalam saya mengangis paling sedih subhanallah. Saya buat apa? Ada ilmu yang mana-mana ilmu yang saya tembah untuk untuk sendiri. Mana hafazan mana? Saya tengok banyak waktu yang rugi subhanallah paling sedih. مفهوم يا اخوان والله ya akhwan paling sedih subhanallah kita buat apa untuk ummah tak buat banyak sekarang saya sudah lebih 10 tahun cari-cari amalan yang besar untuk ummah saya belum dapat belum saya akan cari semangat amalan untuk ummah saya saya mau buat apa-apa jumpa Allah Ta'ala dengan muka yang putih sampai sekarang tak jumpa sampai sekarang Anu sudah ya akhwan billah saya masuk 34. Wallah paling bahaya. Berapa lagi? Waktu ya akhwan billah paling apa? Paling mahal mahal waktu mahal jangan ruqyah waktu dalam dalam dalam perkataan atau amalan yang tak ada manfaat tak ada manfaat untuk agama kamu untuk dunia kamu tak ada manfaat tak ada manfaat anda cari fitnah fitnah untuk kamu anda cari fitnah untuk kamu sendiri Ya akhi orang lari dari fitnah. Ini orang yang pandai lari dari fitnah. Jangan apa? Langsung jangan bawa dia masuk dalam fitnah. Jangan. Jelas tak jelas? Allah yang nasihat ya, nasihat.